Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mbak. Silakan. Kita di contoh aja Mbak. Kita hidup di LT Mbak. Itu IU kan ada kan Mbak setiap bulan. Ya. Kalau LT, aparat LT tidak bisa mengelola uang rakyat, kita akan tuntut dia. Uang kau kumpulkan, apa yang kau sudah jawabkan kerja dari uang IU kan itu. Kalau tidak betul, uang disalahgunakan, kita bisa boykot sampai sebulan tiga bulan sampai tanggung jawabannya ada begitu juga negara kita berhak juga tidak membayar pajak ya karena mereka disuruh mengolah tapi tikus-tikus mereka tidak dibatasi gitu mbak jadi kita ambil yang kecil aja kita DRT mbak transparannya DRT gitu DRT nggak bisa kerja uang mereka kumpulkan mereka salah gunakan ya kan nggak ada pertanggung jawabannya kita bisa sebagai warga kita stop iuran kita per bulan tiga bulan sampai pertanggung jawaban dia ada begitu juga pemerintah kita ya. kalau kita dia tidak ada pertanggung jawabannya tikus yang dipiara-piara kita bayar pajak terus kita berhak tidak membayar pajak itu sama pertanggung jawaban dia sekarang terima kasih Pak Henry Pak Hengki selamat siang selamat siang Pak Duna silahkan komentarnya Pak Hengki itu di Alkitab dan di Al-Quran kita wajib bayar pajak tapi saya setuju wacana NU balik saja ke pemerintah Indonesia karena pejabat dirjen pajak semua pada maling anggota DPR maling pejabat maling buat apa kita bayar pajak kasihan yang UMR gajinya sejuta lebih kena pajak ya enak-enak koyak-koyak udah ditangkap masih teng-teng berlaku di KPK pakai takut macam apa manusia begitu terima kasih terima kasih Pak Enki Pak Adi selamat siang Selamat siang. Ya, saya juga warga biasa ya. Saya bukan orang pajak, bukan orang pemerintah. Tapi saya beranggapan bahwa NU eh, meng akan mengeluarkan fatwa jika warganya tidak eh, jika pemerintah tidak betul mengurus pajak itu terlalu ekstrim ya karena dibandingkan negara lain ya kita lihat Amerika Kanada itu tinggi sekali pajaknya tapi dikelola dengan secara profesional mereka amanah dari rakyatnya kalau menurut saya sih solusinya daripada eh, mereka mengumpulkan pajak dari rakyat terus mereka yang membagi-bagi mendingan eh, diserahkan ke pasar misalkan dibuat pos-pos eh, rakyat mau bayar pajak ke pendidikan mau ke infrastruktur jadi dipecah-pecah jadi dari situ kelihatan rakyat itu butuh apa saat ini infrastruktur atau pendidikan nanti akan seperti kita lihat sumbangan di TV ya kalau ada iklan anak yang sakit butuh operasi itu yang menyumbang banyak sekali ya mungkin kalau dibikin foto seperti itu lebih baik daripada mereka yang mengurus terima kasih terima kasih Pak Adi Pak Lukman selamat siang selamat siang sebetulnya itu eh, ancaman dari NU itu juga kalau menurut saya ya itu memang ancaman yang bagus dan merupakan satu ancaman yang keras jadi untuk kedepannya supaya pemerintah lebih baik. Kalau mau dilaksanakan juga nggak mudah itu. Dan yang, yang, yang lebih mudah, lebih baik, yang hukuman mati itu. Cuma ya nggak usah hukuman mati lah, hukuman seumur hidup. Itu sama juga hukuman mati. Sebab dulu waktu saya SD kelas 5 saja, itu e, guru saya bilang, jadi yang namanya hukuman mati itu nggak harus ditembak mati. Ya hukuman seumur hidup juga sudah sama juga dengan hukuman mati karena dia sudah harus di penjara terus seumur hidup ya begitu aja jadi jadi jadi saya kira itu yang lebih mudah ya untuk hukuman seumur hidup aja dulu dilakukan terima kasih baik terima kasih Pak Lukman penelpon terakhir ya selamat siang Pak Teguh ya siang Bu silahkan ya sebenarnya dari PPNU bagus cuman kalau dilaksanakan mungkin negara pemasukannya terkurang saya usul Bu karena pajak itu banyak yang dimakan orang tertentu PPN, pajak penghasilan karyawan itu tolong dihapus saja karena saya kerja di karyawan swasta jadi kena PPN uang lembur kena PPN THR pun kena PPN itu tolong dihapus ibu ya kemudian yang kedua ya saya dengar juga dari orang-orang kalau koruptor yang besar itu kalau dikomatik ya terserah aja saya setuju cuman nangkep koruptor itu jangan dimanja pakai baju koko pakai peci gigi itu bu langsung pakai baju macan gitu macan tutul gitu langsung diberobol diiring gitu bu makasih bu baik terima kasih Pak Teguh selamat siang Pak Abdullah、uh, eh, selamat siang saya kira program pemerintah, programnya KPK ya, dia tujuannya bukan mau bikin koruptor mati, dia tujuannya mau kembali dapat uang balik gitu Mereka korupsi, lu kembaliin uang, oh kasih hukuman yang ringan gitu loh. Jadi kalau NU bilang, oh hukuman mati, hukuman mati itu mau bullshit, itu mau bohong. Tujuan KPK dulu tanya, KPK maunya apa? Kalau ditangkap korupsi itu mau diapain koruptornya? Kalau koruptornya pulangin duit, Enteng hukumannya. Enak makan, enak tidur. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, 6339160 masih untuk Anda, pas FM. Halo, selamat siang. Selamat siang dengan? Ibu Titi. Ya, Ibu Titi, silakan. Ya, kalau hukumannya memang ringan ya koruptornya pesta kan gitu aja mbak. Dan kemudian tadi ada juga eh, narasumber itu mengatakan negara ini ruang tuh kalau pajaknya itu dihapus dan kita semua nggak bayar pajak harusnya kan koruptornya yang harus diruntuhkan jadi jangan dibalik-balik gitu dan kemudian pajak itu nggak diguna untuk kemakmuran massal tapi cuma berguna untuk kemakmuran solusio tunggal yaitu koruptor mengapa koruptor masih hidup ya karena dihidupkan jadi kalau kata-kata boykot tidak bayar pajak tuh mereka yang merasa alergi itu karena mereka juga ada bersentuhan dengan para pejabat-pejabat jadi harusnya semuanya ini di eh, apa apakah uh, eh, diratakan ya eh, kesamaan tujuan menghapus koruptor uh, menghukum koruptor dan tujuan membuat hukum yang berat kalau semuanya itu tidak nyambung tidak menyatu maka ya nggak salah mbak kalau pajak itu kita berhentikan ya nggak usah bayar pajak terima kasih selamat siang selamat siang Bu Titi Pak Leo silakan Ya selamat siang Bu Mary. Selamat siang. Saya pikir kalau ultimatum ini dikeluarkan dengan fatwa, mungkin sisi positifnya banyak juga. Demikian, terima kasih.